Nami Abdullah Kataba Yaktubu Yaktubu tubuh. Naam ya ikhwan, tarosa. Yadrusu. Naam, akala. Aceh. ta'kulu. Naam ya makasari Syariba. Ripta. Kashrabu ashrabina ashrabu Naam, ashrabu nashrabu. Baik. Sekarang kita pindah ke pembahasan yang berikutnya, fi'il mudhari'. Yang lain tetap enggak disuruh apa? Bukan berarti Eh, selesai ya, tetap diulang-ulangi terus. Itu bentuk wazan fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' itu terbagi menjadi tiga. Ya. Yang pertama ada fi'il mudhari' yang disebut sahihul akhir. Ya. terakhir akhir ya, yang akhirnya ya yang dinamakan fi'il mudhari yang sudah akhir yang tidak di akhir apa ada berapa apa saja alif waw ya nah, jadi yang dinamakan akhirnya sahih akhirnya sehat ya namanya soi sehat illah itu penyakit tanya. jadi di antara huruf ya huruf dari dari apa alif sampai ya ya hamzah ya. ada tiga yang berpenyakit semuanya sehat ya ada tiga yang punya penyakit satu penyakit sopak satunya kutisan ah, penyakit kulit, satunya penyakit apa ya Kusta. Nah, nah itu apa? Ada tiga. Alif, waw dan ya. Ini dia. Nah, kan? tiga ini. Yang lain semuanya namanya huruf sehat. Nah, dinamakan fi'il mudhari' sahih akhir itu kalau fi'il mudhari'nya diakhiri dengan selain alif, selain waw dan selain Ya. Paham ya, kawan? Nah, contohnya apa? Fi'il mudhari. Ha? Ya'kulu. Di akhirnya apa ini? Lam. Lam penyak, berpenyakit apa sehat? Namanya apa? sohe Akhir. Paham? Apa yang lain-lain? Nah. Tabu. Apa lagi? Apalagi ikhwan? Hah? Yal yalbasu, yaftahu, yaqra'u, uh, yaqra'u. Ya, enam. Ya, apalagi? Tanya ya. Yang kedua, ya. Ada yang namanya mu'tal. Mu'tal. Fi'il mudhari' yang berpenyakit akhirnya mu'tal itu artinya berpenyakit <coughs> ya yaitu apabila fi'il mudhara itu diakhiri dengan apa alif atau waw atau ya, ya. nah apabila ada fi'il mudhara diakhiri dengan alif ya apakah alif lurus atau alif bengkok atau waw atau ya maka itulah namanya fi'il mudhara yang mu'tallul akhir namanya. Fi'il mudhari yang punya illah. Contohnya yang alif. Apa? Apa beri contoh? Ah? Apa? Apa? Ya baqa. bapak ya baqa. Ya. Ya rida. Ya rida. Oh, alif itu selalu sukun ya terakhir. Apalagi kalau ya kerau ini di akhir alif enggak? kerau di akhir alif enggak? Bukan, tapi apa ini? Nah, Mana ya? Alif. Oleh karena itu dia bisa di Alif itu nggak bisa di Ciri-ciri alif apa ya kawan? selalu disukun. Tidak ada di dunia ini, antum cari dimanapun dan di negeri manapun, ya, ada alif yang di yang tidak disukun. Semua namanya alif pasti disukun. Kalau tidak disukun berarti hamzah namanya. Paham ya? Paham? Hah? Fahim yang mujahid? Insyaallah. Ah. Ya Arba, apa lagi? Ah, contoh. Ya Mujahid. Ah, lihat kita. Kan? Ini fi'il mudhari sekarang ini. Jangan pakai isim. Kita berbicara fi'il mudhari. fata isim. Hmm? Yanha. <coughs> diakhiri dengan alif. Sekarang diakhiri dengan Wow. Apa contohnya? Da'a Ya Yada'u Kun lagi Ya Yagzu Apa artinya Yagzu? Menang ya. ya Yarju Mengharap Yang diakhiri dengan Ya Apa kawan? Masya Yamshi, apa arti yamshi? Ah? Yarwi. Roma? Yarmi. Pokoknya intinya apa? Kalau antum melihat ada huruf illah, alif, waw atau ya di akhir suatu kata dan dia fi'il mudhari, ingat fi'il mudhari ya, bukan isim maka dia namanya fi'il mudhari' mu'tallul akhir. Yang ketiga, ya, fi'il mudhari' yang dinamakan al-af'alul al-af'alul khamsah. Dinamakan al-af'alul khamsah karena ada lima fi'il. Lima contoh fi'il saja. Nah, ya yaitu apa saja yang sesuai dengan bentuk sarafnya ya yaf'aluna apalagi pokoknya yang ada nunnya terakhir ya nah sebelumnya waw atau ya atau alif ya nun terakhir sebelumnya huruf illah apa saja Coba lihat pada wazan fi'il mudhari. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna taf'alu taf'alani yaf'alna taf'alu taf'alani taf'aluna taf'alina taf'alani taf'alna af'alu naf'alu. Perhatikan ya. Itu di pada af'alu khamsah selalu diakhiri dengan nun, sebelumnya apa? Huruf Illa. Coba lihat yaf'alu ada enggak ada yaf'alani ada enggak nah tulis satu yaf'alani apalagi setelah yaf'alani apa yaf'aluna termasuk enggak Ayo. Kenapa? Karena nun dan sebelumnya huruf yaf yaf'aluna. Apalagi? Taf'alu. Masuk enggak Taf'alani masuk. Hmm. Taf'alani. Nah. Terus setelahnya apa? Yaf'alna masuk tak? Hah? Diakhiri nun. Nah, tapi tidak sebelumnya bukan Waf'illah. Berarti bukan. Terus apa? Taf'alu. Masuk enggak? Ya. Terus? Taf'alani masuk dah? Masuk, sudah. Taf'alani, sudah kan? Apa lagi? aluna masuk dah? Masuk. Belum ada? Belum. Apa lagi? alina masuk dah? Nun sebelumnya apa? Huruf illa. Apa lagi? alina setelah itu apa? Taf'alani sudah. Apalagi? Taf'alna masuk enggak? Enggak. Apalagi? Af'alu masuk? Naf'alu? Enggak. Berarti apa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah ini namanya Al-Af'alul Homsa. Nah, jadi kalau misalnya apa? Ya drusu, tinggal dicari. Yang mana saja apa al-khamsahnya drusu? Apa? Satu, ya yadrusani. Tadrusani. Yadrusuna. Tadrusuna. Tadrusina. Af'alul ya tubuh Mujahid. Jahid. Yaktubuna satu. Hmm. Ah. Aruna, cepat cepat. Eh, naam naam. Ha. Jak tubuh. jak tubani. jak tubuna. Tak tubani. Nah, tak tubina. Jadi mudah ya kawan. Kesimpulannya dua fiil pakai alif ya ya didahului dengan ya dan tak. dan dua fiil pakai waw didahului dengan ya dan tak. satu fiil pakai ya yang didahului pakai tak yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina yajlisu yajlisani tajlisani yajlisuna tajlisuna tajlisina paham ya kawan yashrabu Hmm? hmm? Hmm? Naam tashrabina. Ah? Bisa difaham ya, kawan? Ah, naam. Yakulu. Ha, slim. Yakulani. Takulani. Takuluna. Ya'kuluna ta'kulina. Naam ya Adi. Enam. Ya jelisu. Eh enggak anunya. Yang mana yang afal khomsah? Ya jelisani. Tajlisuna. Hah? Jangan jangan cepat-cepat ah. Terlalu cepat putus asa. Ayo, ki. Tajlisani, tajlisuna, ya jelisi. Hah? Gak ada ya jelisina. Ya jelisani. Ulang-ulang dari awal. Ah. Ah, ulang. Tajlisani, Yajlisani, tajlisuna, tajlisina. sudah. Yang pakai ya yang belum. Sudah. Yajlisuna. Naam, itu diperlancar kawan Ilahuna subhanakallah bihamdik. Shadu Allah la ilaha